Innaka sesungguhnya engkau ya Allah antal alimu engkau adalah yang maha mengetahui al-hakim dan maha bijaksana. Maha hikmah. Ini adalah ucapan malaikat. Malaikat ketika diadu ilmunya dengan Nabi Adam. Malaikat diciptakan oleh Allah jauh sebelum Nabi Adam. Di bumi sebelum ada Nabi Adam sudah ada makhluk. Cuma makhluknya nggak taat sama Allah, yaitu Banil Jan. Selalu membuat kerusakan di bumi dan banyak membunuh. akhirnya ditumpas, dibinasakan semuanya oleh Allah. Karena itu ada kan peninggalan kerangka apa itu eh, makhluk-makhluk e, zaman purba itu ada apa itu ada seperti binatangnya dinosaurus atau yang lainnya eh, itu mungkin di zaman Bandirijan itu sekian ratus juta tahun gitu nah, ya. nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan kepada malaikat Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan membuat di bumi ini khalifah. Untuk melaksanakan hukum, untuk mengajarkan ilmu, hikmah, mengatur kehidupan di atas bumi. Malaikat akhirnya mengatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima ya Allah apakah engkau akan membuat makhluk di di bumi ini yang nantinya akan membuat kerusakan dan membunuh karena dulu ada makhluk yang ditumpas itu membuat kerusakan dan membunuh Maka Allah mengatakan menjawab inni a'la qala inni a'lamu ma la ta'lamun ta eh malaikat aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui Kemudian Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam diciptakan Nabi Adam Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam dikasih ilmu. Ilmunya yaitu semua yang di alam ini Allah kasih ilmu kepada Nabi Adam bisa tahu baik yang sudah wujud maupun yang sedang wujud maupun yang akan wujud sedurunge sebelum ada kopiah Nabi Adam wis ngerti ada kopiah bahasa Indonesia saya kopiah bahasa Inggris bahasa Arab bahasa Cina bahasa dengan semua bahasa belum ada garpu sendok Nabi Adam sudah ngerti bakal akan ada garpu sendok bahasa Inggris garpu sendok opo bahasa Jawa Meduroi kabir Nabi Adam semua bahasa manusia. Baik urusan yang remeh maupun yang urusan istimewa. Nabi Adam kenal semuanya bukan karena kursus, bukan karena belajar di universitas langsung dikasih il, ilmu Kalau sudah dikasih ilmu, tidak pakai kitab, tidak ada kitab, tidak percetakan dulu itu. Durung enak pulpen wis ana ilmu nah Nabi Adam itu. Ah, setelah Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam, walamma 'allama eh, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum al malaikati. Wa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Eh malaikat, kalau bahasa sekarang, eh malaikat yang sok tahu Coba kamu kasih tahu nama-nama makhluk-makhluk yang ada ini semuanya. Kalau kamu itu sadigin, kalau kamu tadi itu benar-benar apa adanya, ngetahui Maka malaikat menyatakan subhanaka la ilma lana qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah maha suci engkau aku enggak punya ilmu ya Allah kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepada aku innaka antal alimul hakim udah enggak tahu enggak tahu kan kamu ya Ya Adam ambil bi asmaim Eh Adam sekarang kamu sebutkan nama-namanya itu Disebutkan sama Nabi Adam iki ngono wit asem, iku ngono wit jambu, rasane asem iku kecut, rasane jambu itu begini. Iki ngono rambut, iki rambute alis, alis iku rambut sing ngono ndukure mata, alis sebutkan semuanya dengan segala bahasa. Hah? Setelah disebutkan oleh Nabi Adam, ah baru malaikat faham. Iya. Hah? Lamma ambau bi asma'im qala alam a'lam annaka Falamma ambau bi asma'im eh? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim falam qala ya adam bi asma'im falam ambahum bi asma'im qala inni a'lamu ma la ta'lamun maka Allah menyatakan sudah tahu malaikat bahwa aku Allah mengetahui apa yang enggak kamu ketahui kenapa malaikat menyatakan ya Allah nyiptakan makhluk lagi di bumi kayak apa sih kalau hanya sekedar untuk berzikir bertasbih kami selalu bertasbih kepadamu lawang menungso lawang makhluk di bumi itu pernah terjadi membuat kerusakan Siji Gak rukun malaikat Adam aku buat ini lain dengan yang dahulu Kenapa? Di Adam ini akan keluar para nabi, para rasul, orang-orang soleh Bahkan dari Adam keluar kekasih Allah yang bernama Muhammad Rasulullah di Adam ini metu bakale dari Adam itu wong sungi sing hadir pengajian. Wong sungi sing maca wirdul latif. Masih mokong sih an tapi si hadir pengajian misalnya. Artinya semua tadi itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan malaikat semuanya tahu karena itu malaikat menyatakan ketika ditegur ayo ayo lekan ro kape coba sebut no jeneng-jeneng ini maka malaikat menyatakan subhanaka ilmalana ilma illa ma'alam kitab ini dibuka dengan ucapannya malaikat ya Allah aku tidak punya ilmu kecuali ilmu yang telah engkau berikan kepada aku Allahumma inna na'udzubika ya Allah kami berlindung denganmu an nusyrika bika mensyirikkan denganmu syai'an sesuatu ta'lamuhu yang engkau mengetahuinya na'lamuhu Eh, na'lamuhu yang kami mengetahuinya Ya Allah aku berlindung kalau ada aku mensyirikan denganmu dengan sesuatu yang kami sadar yang kami tahu wa nastaghfiruk dan kami memohon ampunanmu lima la na'lamu terhadap apa yang kami tidak mengetahuinya itu mak kalau kamu kami tahu kami mensyirikkanmu ya Allah baik syirik yang jelas maupun syirik yang khafi yang enggak jelas. Tahu syirik yang enggak jelas. Kalau syirik jelas nyembah berhala. Nyembah manusia. Kalau syirik yang enggak jelas riya. Ngadep kiblat salat Allahu Akbar tapi hatinya orang yang diperhatikan pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dibantu. Nyembah kepada Allah bohirnya tapi hatinya nyembah kepada selain Allah. Allah itu namanya syirkul khafi, syirik yang enggak jelas. Kami berlindung kepadamu ya Allah Mohon, mohon kami lindungi Allah daripada mensyirikkanmu Dengan yang kami tahu maupun mensyirikan kamu dengan kami yang tidak kita ketahui. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Innamal a'malu hanya saja amal-amal itu binniyati dengan bergantung niat nih niat amal itu sahnya bergantung nih niat. Kalau enggak niat nggak sah. Wudu enggak niat itu sama dengan raup. Duduk di masjid enggak niat iktikaf itu sama dengan jagongan. Ibadah itu harus didasari niat kalau ingin sah. Innamal a'malu bin Ai innama sihhatul a'mali binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja bagi setiap orang manawa ia mendapatkan manawa apa yang ia niatkan. Sampaian duduk ada di sini macam-macam niatnya. Ada yang niatnya 25% ngaji, pahala yang Allah berikan kepada manusia sesuai dengan apa yang ia niatkan. Yang perempuan berangkat ke sini macam-macam niatnya. Ada yang niat ngaji, cari ilmu, ada yang niat dolek jodoh. wa dia ditulis di sisi Allah sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ibadah tapi niatnya jelek. Dapat jelek. Kenapa? Niatnya tidak api. Niatnya tidak bagus. Berangkat ke masjid sholat tapi niatnya nyolong sandal. Berarti dia nggak dapat para sholat dia dapat dosa nyolong. Dia dapat dosa mencuri. Kenapa? Wa inna malikul limri'in manawa. Manusia itu mendapatkan sesuai dengan ni niat. Bukan ibadah, bukan ibadah. Bukan maksiat tapi bukan ibadah. Bukan ibadah, tapi kalau niatnya bagus, dihitung bagus. Bukan ibadah. Ngombe. Niat. Ngelak supaya tidak keganggu kalau ngajar pengajian jenis tidak serak. Niat minum ini supaya ngelancarkan kalau ngomong jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ganjaran dapat pahala. Kenapa? Niatnya bukan niat ngumbit dok, tapi minum untuk ibadah. ibadah. Paham ya? Makan juga begitu supaya sehat walafiat. Kalau dia tadi itu berdakwah ibadah supaya enggak lemes badannya. Oh, makan dapat ibadah. pakai parfum niat waduh supaya wangi kalau ibadah ngikuti sunnahnya kanjeng Nabi Muhammad oh ibadah dapat pahala pakai parfum mau apel sama pacar duso manusia itu mendapatkan ganjaran sesuai apa yang dia niatkan maksiat Ustadz maksiat niatnya baik, kaiso. Zina niatnya nili mat Allah. Oh no. tidak bisa. Judi niatnya supaya dapat rezik, nggak bisa. Kalau maksiat nggak bisa diubah Sama dengan begini, Pak. Kotoran manusia, kencingnya manusia, bisa disucikan? Nggak bisa disucikan, masih kon umba ping 700 tetap najis. Kenapa? Karena sudah asdina najis. Maksiat juga begitu. Jangan percaya kalau ada orang niati api aku gak maksiat niat baik itu maksiat itu sudah melanggar ajaran Allah on faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih maka barang siapa yang hijrahnya dia berangkat dari kota Mekah ke Madinah ilallahi wa rasulih menuju Allah dan menuju Rasulullah dulu itu ada hijrah dari Mekah ke Madi Madinah. Berangkat sahabat. Berangkatnya ninggalkan kota Mekah ke Madinah karena memang ingin dekat dengan Nabi. Karena untuk agama Allah di kota Mekah, di rong-rong Islam tadi itu, dia ingin menyelamatkan agama dan karena ingin dekat dengan Nabi. Wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu orang man dicatat oleh Allah ilallah wa rasulih kepada Allah dan kepada Rasulullah niatnya sama niatnya begitu maka dicatat di sisi Allah sesuai dengan niat niatnya berbeda dengan orang yang berikutnya Wa man kanat hijratu dan barang siapa yang hijrahnya itu siman li dunya untuk urusan dunia yusibu yang mengena itu mana? itu dunia au imra'atin atau perempuan yang kihu yang mengawini itu mana? itu imra'ah fa hijratu maka hijrahnya siman ilama hajaro ilaihi kepada apa yang berhijrah itu siman ilaihi kepada ma. Berangkat dari Mekah, ikut rombongan ke Madinah. Cuma niatnya bukan untuk Islam, niatnya bukan untuk dekat dengan Nabi, tapi pacarnya hijrah. Katut dia hijrah. Kenapa? Kuatir nanti dikawin orang lain. berangkat ke Madinah tapi untuk urusan dunia, untuk bisnis, untuk bisnis. Untuk menyelamatkan hartanya supaya enggak dirampas, maka berarti berangkatnya ke Madinah untuk urusan dagang, berangkatnya ke Madinah untuk urusan dunia, bukan hijrah kepada Allah dan Rasul, berangkat ke Madinah urusan perempuan. Jadi dulu itu ada salah satu di antara sahabat itu memang ono ada yang berangkat dari Mekah ke Madinah rombongan hijrah tapi niatnya karena perempuan. Ada perempuan yang ia cintai namanya Ummu Ges. Ayu rupanya Ummu Ges ini. Katut wong iki. Ikut hijrah tapi ndak mikir. Pinginnya ndak hijrah, tapi karena pacarnya kekasihnya hijrah, katut. Udah sampean kan katut terus. Akhirnya Nabi menerangkan, "Loh, lek berangkat kayak wong wedok berarti hijrah untuk wong wedok lo ya. Tutup hijrah untuk Nabi." Sampai dikenal orang itu muhajir ummu orang yang hijrah untuk ummu karena itu sing bereng sing bener niatnya sampean. Ya? Rugi kalau sampean tadi itu hanya karena untuk urusan dunia, Pak, rugi. Berangkat ke Mekah kendala duwe, alo apa adu-adu yang Mekah. Berangkat ke Madinah kendolek kendelok wong Arab sing ayu-ayu. Alo apa? berangkat ke Mekah untuk ibadah berangkat ke Medina untuk ziarah Nabi. Bagus mulia jadinya. Hah? Sediakan niat yang baik dalam setiap amal. Orang dulu itu itu dicatat niati semuanya, Pak. Semua yang akan dikerjakan dicatat diniati kape. Jam tiga malam bangun saya niat bangun jam 3 malam Kemudian saya akan wudhu Sholat tahajud Sholat witir Sholat, sholat, sholat Setelah itu baca Quran sambil nunggu adan Kemudian berangkat ke masjid Etikaf ada di sholat sunat fajar etikaf di masjid, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian saya niat baca wirid ini, baca itu, kemudian saya sholat duha, kemudian saya niat mandi untuk supaya bersih, setelah mandi saya niat sarapan supaya kia, apa, kuat untuk mencari rezeki yang halal, setelah itu saya bekerja untuk cari rezeki yang halal, jam 11 saya siap-siap, saya niatkan siap-siap pergi ke masjid untuk sholat subuh, sholat duhur berjamaah, sebelumnya saya niatkan sholat sholat qobliyah, setelah itu saya niatkan Ba'diya, saya itu istirahat sebentar, supaya saya tidak terganggu kalau belajar surinya, misalnya, kemudian jam 4 saya bangun, saya sholat asar berjamaah, catat semuanya sampai kali turu. Pagi diniati, tak niati, Diwocok hp saya niat niat niat niat niat niat niat, niat, niat, niat sampai Sebelum tidur dicek lagi. Yang saya niatkan itu sudah saya lakukan enggak? Wisnari, duhai enggak saya? Oh, tak niati maning. Besok saya jangan sampai ketinggalan sholat tuh. Duha. Mau tidur lagi, dicek lagi. Ukur oh, aneh saya kelupaan ini. Besok saya jangan sampai sampai akhirnya sempurna sesuai dengan catatan agenda hidup. Sempurna. Ngono wong biyen. Nah kalau kita kan tidak punya niat sama sekali. Tangi turu kaya pitik tangi ngono wis. Langsung liar begitu, nggak tahu, tidak punya niat sama sekali. Padahal niat itu adalah pen penting. Itu agenda hidup, Pak, agenda hidup. Lah kalau hidupnya sampean tertib di atas dunia ini, maka sampean bakal bahagia untung nanti ada di akhir di akhirat tertib no uripe. Terus no. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada kof itu berarti muttafaq alaih hadis itu diriwayatkan Bukhari Muslim. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aballahu an yarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib aballahu tidak menghendaki Allah menolak Allah an yarzuga memberikan rizki Allah abdahu terhadap hambanya Allah al mukmin yang beriman illa kecuali min haitsu sekiranya la yahtasibu tidak menyangka-nyangka itu abdul mukmin hambanya Allah yang beriman Allah itu kalau ngasih rizki orang mukmin itu datangnya sekonyong-konyong kata orang Jawa, orang orang Indonesia. Harus sekonyong-konyong. Konyong itu bukan kenyang. Sekonyong-konyong mendadak moro-moro antuk rizki gak nyongko antuk rizki itu rizkinya orang mukmin biasanya Kadang-kadang wis diatur, ini nanti sebentar lagi saya akan tawarkan tanahku harga sekian, harga sekian, luput kape, Luput, ya Allah, luput pembeli ini bangkrut. Pembelinya sakit misalnya. Nggak taunya tanah yang nggak prono milik dia yang enggak ada harganya dicari sama orang laku mahal rizkinya berarti tidak terduga. Orang mukmin itu begitu biasanya. Urusan kerja gagal. Ketika pet yang lainnya ada rizki dari yang lah, yang lainnya itu orang mukmin. Kebanyakan itu begitu. Kenapa? Untuk menjaga imannya, keyakinannya orang mukmin itu. Kalau setiap usaha berhasil kalau setiap ngatur sukses, jangan-jangan nanti akhirnya dia mengandalkan akalnya. kilo. Nah, gitu gara-gara akalku, gara-gara ilmuku, gara-gara pikiranku, aku dapatkan rizki. Dia lupa sama yang memberi rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia mendapatkan sesuatu yang mendadak, Alhamdulillah, antuk rizki itu ke pengeran. rizki yang mendadak itu banyak terjadi pada orang yang beri, beriman. Karena itu tidak boleh putus asa sampean. Ya apa beb? Pekerjaan saya ini kenapa kok tidak berhasil beb? Telok untuk somu. Sholatmu kena tidak? Iya saya belum sholat. Mau Quranmu bagus tidak? Iya, saya belum baca Quran. Dikirmu ya apa? Iya, saya tidak berdikir Rasa no. Coba kalau kamu tadi itu tetap istiqomah, sholatnya, baca Qur'annya, dikirnya, Kepepet itu tidak sampai penyet, Pak. Ada aja nanti jalan keluarnya. Itu loh. Karena itu jangan sampaian kalau urusan rezeki ini ngandal no akal tok. Boleh Anda bekerja yo ya ambek enggak yo ya akal. Anda berusaha dengan pakai akal, tapi jangan hanya mengandalkan akal untuk mendapatkan rezeki. Ojo modal akal tok. ono takwa, modal ono ibadah yang Gusti Allah Subhanahu wa taala, modal ono keyakinan biar rizkinya tadi itu mendapatkan menhai itulah ya tasib dengan tanpa disangka-sangka ojo ngadalo iki tok rezeki itu lain Pak urusannya yang sampean makan itu yang sampai makan ada ikan laut uripin dia sari ada di laut Sampai untuk makan ikan laut tidak perlu pergi ke laut. Subhanallah, Allah atur rezekinya, Tidak perlu mancing sampai anda perlu jaring. Diatur rezekinya oleh Allah. Iwa Iwae teko jangan ngomong sampaian. Walaupun punya kaki, walaupun ikan itu tidak punya sayap, tapi Allah takdir Iwa iwae teren. Assalamualaikum panganakum. Sampai yang digampangkan rezekinya oleh Allah Dikasih duit 20 ribu iso tuku iwak, iso tuku beras, subhanallah. Beras yang ditanam ono di sungi lho. Kadang-kadang bukan rezekinya orang sungi, didol di Banyuwangi. Sampaian beli beras kadang-kadang bukan dari tanaman di sawahnya di sungi, dari Thailand diimpor. Loh, rezeki itu model pak karena rezeki itu memang datang sesuatu. tentu Allah kambing yang dipiara orang sungi kadang-kadang bukan rezekinya orang sungi didal orang sungi kadang-kadang beli ayam ayam kiriman Ponorogo Loh, kok model itulah rezeki tidak bisa dicapai dengan hanya bermodalkan akal tapi rezeki itu sudah dibagi sama Allah. Allah subhanallah subhanallah. Ada makhluk nempel al ceceu. Kenal cecek sampean? Kalau hanya karena usahanya tok cecek itu sorobak mati kelaparan cecek itu. Kenapa? Ceceknya terbang, eh, ceceknya nempel terus nggak bisa terbang, tapi rizkinya terbang kemana-mana. Cuma kalau sudah Allah kasih rizki, subhanallah laleri so goblok. Lalat hinggap ada di mukanya jejak Ngaku berapa langkah dok di pangan. Yo warak cecek terus. Tidak pernah saya mendapatkan cecek kematus. Kelaparan tidak pernah. Subhanallah, subhanallah. Yang lebih aneh lagi kalau monggo laba-laba tugasnya dia bangun rumah, setelah itu iktikaf. Subhanallah, ada laron kesasar. Ada kupu kesasar dimakan sama dia. Masya Allah. Aneh, rizki ini aneh. Karena itu sampean saya ini ojo oh, ya akal dok. Lah buktinya saya kaya, mari ngono melarat kon, terus no. Buktinya saya berhasil, mari kita gagal kan. Rizki itu bukan diberikan oleh Allah karena akalmu, karena kerja kerasmu saja. Tetapi Allah memberikan rizki tadi itu karena sudah ditentu, ditentukan oleh Allah. Wah semakin keras kerjanya semakin akhir rizkinya Enggak, belum tentu Saya mau tanya juragan sama pegawai kerasan di kerjanya tuh yang matun sawah yang kerja di sawah itu macul lono di sawah digaji piro berapa biasanya selawe 25 yang punya sawah rokokan di pojok mana yang lebih susah kerjanya yang macul cuma ada titik lah itulah Allah kalau bagi. Belum tentu rezeki itu bukan diukur dengan banyaknya bekerja. Bukan diukur dengan banyaknya beker, bekerja. Karena itu untuk urusan rezeki barengono dengan takwa. Dibarengi dengan iba Ibadah. Allah itu enggan Aballah ayar juga Allah itu enggan memberikan rizki abdal mukmin kepada hamba yang beriman illa kecuali min haitu dari sekiranya yahtasib yang tidak menyangka-nyangka itu ham hamba. On. Satu hadis lagi. Qala hadis ini rawahul Baihaqi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abridu bitta'am." Abridu dinginkanlah bitta'am dengan makanan yang kamu makan. Ojo panas-panas langsung kon pangan. Rusak untukmu. Kenapa? Fa innal har karena sesungguhnya makanan yang panas lah di dalam makanan yang panas panas. Soha itu sohi maksudnya. Hadis sohi. Ini hadis Imam Hakim. Subhanallah. Ingin maksudnya. Menademe. Ete. Telung dino di bangan, Kan biar agak dingin. Kenapa? Tidak berkah. Teh enak karena panas diombe tidak tambah enak, rusak kabeh rasanya Makanan yang lezat, panas-panas dipangan, ndak bisa dinikmati, Tidak ada berkah jadinya. Pertama, nggak bisa dinikmati, kedua ngerusak cangkemu Sabar mi Oh, ndak dipangan, Bib. Kedimi anjing liyo innal harra la barakata fi. Karena sesungguhnya makanan yang panas itu enggak ada ber berkah. Gak kuat, Pak. Lowong sampean ini daging kok isi di kabeh. Urat saraf otot kayak panas-panas tok ya apa. Dadi gule ya Pak sampean susu itu. Hmm? Jadi Islam itu ngatur sak mangane diatur. Coba sampai lihat. Agama Islam ini subhanallah. Sebelum makan diperintahkan cuci tangan. Ndoleo agomoli. Tidak ada aturannya. Sebelum makan cuci tangan. Makan itu sambil duduk. Sebelum makan ada doa aturannya. Diawali dengan bismillah makan dengan tangan kanan. Makan itu cukup dengan tiga jari. Yang lainnya dikumpul no sekoe diambil dengan tiga jari dimasukkan. Pantes. Ngomong kadang-kadang mau mangan sami melbu. Ini madhabi cecek tekek ini. Pantes apalagi ibu-ibu loh tiga jari ibu kalau makan lobahan tes manis sampean. Sami ini ro cangkemis sampean, Bu. Masya Allah. Kemudian dikunyah yang baik, jangan langsung ditelen. Sampai sahabat itu hitung Pak. Berapa kali kunyahan Rasulullah dulu makan, dihitung sampai sahabat dua puluh kunyahan lebih Nabi itu. Sabul itu dikunyah itu sampai halus baru ditelen. Nah, yang langsung sakunyan lek lek mendeli terus ini. Kemudian diatur ukurannya sama Nabi makan itu perut ini. Sebenarnya lukaimat, hasbun adam lukaimatun tunyukim nasulba. Beberapa suap nasi aja cukup untuk untuk hanya sekedar kebutuhan manusia itu. Kalau kepingin tambah, bagiin lambungmu ini, babatmu ini bagiin telu. tunito ame seperti gantuk makanannya, wa thuluthun li sepertiga untuk minumannya wa thuluthun li sepertiga untuk jalur nafasnya kalau sampai ndak sawakul mlebu kabeh babat apa kresek iki sawakul mlebu kabeh la ilaha akhirnya ndak tahu jalannya kemana akhirnya nafasnya ngos-ngosan nggak sehat jadinya nggak sehat diatur setelah makan ada doanya masya Allah nikmat Islam itu ngatur semuanya sekarang sampai saya beri makan ya minum ya tapi sebenarnya yang makan minum bukan sampai anda. binatang juga makan minum Bedes itu makan minum. Apa bedanya manusia makan dan bedes makan? Kalau manusia makan itu ada aturannya. Kalau bedes dan aturan. Eh, tadi itu, cuci tangan, duduk dengan tangan kanan, makannya tadi itu baik. Caranya ada doa setelah makan, manusia. Tapi bedes enggak. Makan sambil jalan makan sama tangan kiri. Karena itu nanti kalau sampean ketemu orang makan tangan kiri, minum tangan kiri, Masya Allah pedes kopiaan nih. Turut apa yang diajarkan oleh Nabi maka sampean mulia dunia akhirat sehat dunia akhirat sukses dunia akhirat akhirat. Mudah-mudahan insya Allah majlis ini akan membawakan hasil kepada kita akan bisa membuat kita menjadi orang yang manfaat. Amin Allahumma amin. Nah.